Bahwasanya beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu membaca ayat Allah Subhanahu wa taala Huwa alladhi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله yang bermakna dialah Allah yang menurunkan kepadamu kitab di dalamnya ada ayat-ayat yang maknanya sangat tegas jelas muhkam itulah induk kitab. Wa ukharu mutasyabihat, sedangkan yang lain mutasyabihat. Samar-samar. Tidak jelas maknanya. Memiliki dua makna atau lebih. Kata Allah, ammal ladzina fi qulubihim zaig, adapun orang-orang yang di hatinya ada penyimpangan. Maka mereka mencari ayat yang mutasyabihat. Yang samar-samar maknanya untuk cari fitnah, untuk cari takwilnya. Ya, ini untuk diseret maknanya kepada makna-makna yang salah. Untuk ditarik maknanya kepada makna-makna batil. Ditarik maknanya agar sesuai dengan hawa nafsunya. Ini ahlu zaid. Dan kata para ulama bahwa ini adalah ahlul bid'ah dalalah. Kenapa mereka para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud adalah ahlul bid'ah? Karena orang-orang kafir tidak berdalil dengan ayat-ayat Allah. Orang-orang mukmin berdalil dengan ayat Allah dengan makna yang benar. Siapa yang berdalil dengan ayat tapi dengan makna-makna batil? Itulah orang yang mengaku muslimin tetapi dia mengikuti hawa nafsunya sehingga ayat yang ditarik untuk mencocoki hawa nafsunya. Ayat yang ditafsirkan, ditakwilkan dengan salah ditakwilkan dengan batil untuk mencocoki kemauan pribadinya, keinginan pribadinya. Mereka lah ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, pengikut hawa nafsu. Kata Nabi alaihi Wasallam setelah membacakan ayat ini, beliau bersabda, sallallahu alaihi wasallam, إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم Kata Nabi Allah Wasallam, wahai Aisyah, kalau engkau melihat orang-orang yang mencari-cari ayat mutasyabihat, untuk cari fitnah, untuk cari takwilnya, maka merekalah yang dimaksud oleh Allah. Merekalah yang disebut oleh Allah. Fahdharuhum. Hindarilah mereka. Jauhilah mereka. Berarti di sini dalil wajibnya kita menjauhi ahlul bid'ah. Ini dalil yang sahih, sarih. Sahih riwayatnya, sarih maknanya. Karena riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Bahkan juga Muslim dalam Fathul Bari juz ke-8 halaman 209 dan saya Muslim dalam Kitabul Ilm hadis ke-2665. Maka sahih. Tapi maknanya sahih. Sahihun sahih. Sahih maknanya eh, sahih riwayatnya, sahih maknanya. Kenapa dikatakan sahih? Karena tegas menyatakan dengan kalimat fahdharuhum, pakai kalimat ihzar yang dikenal oleh kita dengan istilah tahzir. Maka siapa yang menyatakan bahwa dakwah ini gak perlu tahdir-tahdiran, berarti mereka menentang hadis ini. Berarti mereka bukan ahlu sunnah. Sururiyin bukan ahlu sunnah. Dan itu ucapan Syekh Muhammad bin Hadi. Rahimahullah. Ketika ditanya apakah haula sururiyun atau sururiyah adalah ahlu sunnah. La. Mereka laisu ahli sunnah. Mereka ahlul bid'ah wala karamah. Atau kama kala hafizahullah. Atau hafizahullah, bahwa mereka adalah ahlul bid'ah wala karamah. Sebab mereka menentang hadis. Mereka menentang ayat. Ayat Allah SWT, menyatakan, "Fala taq'ud ba'da zikra mal qawmi zalimin." Jangan duduk bersama orang-orang itu, orang-orang zalim itu setelah peringatan ini. Siapa orang-orang zalim? Yang berbicara tentang ayat dan hadis tanpa ilmu yang yakhuduna fi ayatillah yakhuduna fi ayatillah makna khawd adalah masuk dalam pembahasan tanpa ilmu tanpa didasari dengan dalil-dalil tanpa didasari dengan ucapan salaf yakhudun fi ayatillah maka kata Allah fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin jangan kalian duduk bersama mereka setelah ini setelah peringatan ini maka inilah yang namanya dakwah mengajarkan kebenaran agar diikuti dan memperingatkan dari kebatilan agar dihindari dan perintah untuk bersama orang-orang saleh dan larangan untuk bersama orang-orang yang jelek ahlul ahwa apa perintah untuk bersama orang saleh wasbir nafsaka ma'al yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا Kata Allah, sabarkanlah dirimu bersama kaum yang yad'un, yang selalu menyeru Allah Subhanahu wa taala pagi dan sore. Ini disuruh untuk sabar bersama orang saleh. Sabar bersama orang-orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, yuriduna wajha, yang ikhlas mengharapkan wajah Allah. Tetaplah bersama mereka. Sabarlah bersama mereka. Tetapi bersama orang-orang zalim, Allah katakan, "Fala taq'ud ba'da dzikra mal qaumiz zalimin." Jangan duduk bersama mereka orang-orang zalim. Dan Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis ini dengan kalimat idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Kalau ada orang-orang yang cari-cari ayat mutasyabihat, ayat yang samar maknanya untuk cari fitnah, cari takwilnya, untuk ditarik ke sana kemari, untuk dicocokkan dengan hawa nafsu, maka mereka lah yang dimaksud. Hati-hati dari mereka, kata Nabi. Hindarilah mereka. Walaqad akbar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Rasulullah SAW menghabarkan anil ahwa'i. Menghabarkan tentang hawa nafsu-hawa nafsu. Betapa jeleknya. Fi siyaqidz dzambi wat Memberitakan tentang hawa dalam konteks mencerca. Wattahdir, memperingatkan dari bahayanya. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Hadisnya ma'ruf yang kita kenal, hadis tentang perpecahan umat, tetapi dalam lafaz Ibn Abi Asim disebutkan kalimat fil ahwa. Perhatikan lafaznya. Qala Ibn Abi Asim rahimahullah. ذكر الأهواء ذكر الأهواء المذمومة نستعصم الله تعالى منها ونعوذ به من كل ما يوجب سخط Bab tentang sebutan dikrul ahwa'il madmumah, tentang sebutan hawa nafsu yang tercela di judul babnya. Bab sebutan tentang hawa nafsu yang tercela. Dan kita berlindung kepada Allah, nasta'simullah minha. Kita berlindung kepada Allah daripadanya. Wa na'udzu bihi min kulli ma yujibu saqat. Dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari apa-apa yang membuat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. ثم ذكر الحمد لله أهديكم الله صلح بالكم kebanyakan angin dimatiin aja <coughs> kipas iya <coughs> nggak tahu yang mana <laughs> itu apa itu Baik. <coughs> Setelah memberikan judul, judul babnya dengan zikrul ahwa, menyebutkan hawa nafsu, hawa nafsu, maka beliau membawakan riwayatnya. Qal rahimahullah berkata Ibn Abi Asim menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Muawiyah ibni Abi Sufyan. Muawiyah ibni Abi Sufyan. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya bersabda Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakunu aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa كما yatajara الكلب بصاحبه فلا يبقى منه مفصل إلا دخله akan muncul kaum-kaum yang tatajara bihim tilkal ahwa yang dikuasai oleh hawa nafsu hawa nafsu kama yatajara al-kalab bi sahibihi seperti menjalarnya penyakit kalab terhadap penderitanya tidak tersisa satu urat pun, tidak tersisa satu sendi pun, illa dakhala, kecuali dimasuki. Al-kalam adalah penyakit rabies. Entah di sini apa namanya. Yang disebabkan karena gigitan anjing. Maka kemudian dia sakit. Dan dia dalam keadaan tidak sadar. Berbicara dengan tidak sadar. Berjalan dengan tidak sadar. Sampai ketika dia kalau kena air, mati dia. Atau minum air, dia mati. Ini adalah penyakit kalab. Disebutkan dalam footnote-nya di halaman berikutnya, halaman 17, kalau yang cetakannya sama. Ya. Al-kalab bit tahrik daun ya'rudul insan. Penyakit yang masuk pada manusia min 'addil kalbi dengan sebab gigitan anjing. Fayusibuhu shibhul junun. Akhirnya orang itu tertimpa penyakit seperti gila. Seperti orang gila. Fala ya'addu ahadan illa kalim. Dan tidak menggigit orang lain kecuali dia ikut tertular penyakit itu. Dan ini orang yang kena penyakit kalab seperti orang gila berbicara tanpa sadar, berjalan tanpa sadar, berbuat apapun tanpa sadar. Dan kemudian dia tidak bisa kena air sampai mati kehausan atau ketika minum dia mati karena air tersebut. Di sini disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah, ah, dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis oleh Ibnu al asir rahimahullah. Wassalamualaikum Kembali pada hadis. Maka Abu Sufyan menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, niscaya pada suatu saat akan muncul kaum-kaum yang pada dirinya menjalar penyakit hawa nafsu seperti orang yang terkena penyakit rabies La yabqa minhu mifsalun illa dakalah. Tidak tersisa satu sendi pun kecuali dimasuki oleh penyakit tersebut. Wa thumma dzakara riwayatan ukhra. Kemudian disebutkan riwayat lain. Dari Abu Amir Al-Hauzani. Anahu hajja ma'a Muawiyah. Bahwa dia pernah haji bersama Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia mendengar bahwa Abu Sufyan berkata, Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berdiri di hadapan kami Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkhutbah. Kemudian berkata dalam khutbahnya, "Anna ahlal kitab qablakum tafarraqu ala 72 firqah." Bahwasanya umat-umat sebelum kalian terpecah menjadi 72 golongan fil ahwa'i di dalam hawa nafsu hawa nafsu. Ala wa anna hadhihi al-umma sataftariqu ala 73 firqah fil ahwa. Dan ketahuilah bahwa umat ini pun akan berpecah menjadi 73 golongan juga fil ahwa. Juga pada hawa nafsu. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Wahiyal jamaah. Yaitu al jamaah. Ala wa innahu yakhruju fi ummati qaumun. Ketahuilah akan keluar nanti di tengah umatku satu kaum. Yahwuna hawa. Yang dia mengikuti hawa nafsu. Yatajara bihim dalikal hawa. Hawa nafsu tadi menguasai dirinya. Seperti penyakit rabies yang menguasai penderitanya. La yada' minhu irqan. Wala mifsalan illa dakhalah tidak tersisa satu urat pun, tidak tersisa satu-satu sendi pun, illa dakhalahu. Enggak tersisa satu urat, enggak tersisa satu sendi pun, mifsal, illa dakhalahu. Kecuali dikuasai oleh penyakit rabies. Demikian pula mereka. Ahlul hawa, golongan yang mengikuti hawa nafsu, lebih mengutamakan hawa nafsunya. Maka mereka dikuasai hawa nafsu seperti orang tersebut. Orang yang menderita penyakit rabies, berjalan tanpa ilmu, tanpa sadar berbuat tanpa sadar. Demikian pula mereka-mereka yang dikuasai hawa nafsu berbuat, bersikap, berbicara semuanya tidak didasari ilmu, tapi dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau dia baca Quran, bukan untuk mengikuti Quran. Dia baca hadis, bukan untuk mengikuti hadis, tetapi mencari yang cocok dengan hawa nafsu. Ayat ini ah kurang cocok, kurang sesuai. Oh ini kurang bagus. Ini ayat dia pilih. Nanti kalau ada yang sesuai dengan hawa nafsu, ini saya ambil. Ini saya cocok, ini saya suka. Demikian pula hadis. Ini terlalu keras. Ini nggak cocok zaman sekarang ini. Ini zaman modern, nggak bisa pakai hadis ini. Ahlul hawa. Ahlul hawa. Baca hadis salat, ambil. Baca hadis puasa, ambil. Baca hadis ini, ambil. Baca ayat itu, ambil. Begitu baca hadis, tahzir, ditolak. Tak bisa ini tahdir-tahdiran. Nanti kita akan berpecah belah. Nanti kita akan ribut sesama kita kaum muslimin. Jangan. Terus ikut siapa kalian? Ya ahlal ahwa, wahai para pengikut hawa nafsu, wahai para pengikut hawa nafsu, ikut siapa? Ikut hadis, ikuti hadis. Ternyata mereka mengikuti hawa nafsu. Cocok dengan hawa nafsu, mereka ambil. Nggak cocok dengan hawa nafsu, mereka buang. Mereka tinggal. Ini barakallahu fiikum tidak dikatakan ahlus sunnah tapi dikatakan ahlul ahwa. Bal laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasta'idu billahi al ahwa'i wa yakhsha ummatahu minha. Bahkan sungguh Rasulullah sallam berlindung kepada Allah dari hawa nafsu-hawa nafsu. Dan mengkhawatirkan umatnya dari hawa nafsu beliau sendiri takut dan mengkhawatirkan umatnya jangan sampai terkena penyakit hawa. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dengan sanadnya dari Ziyad Ibn Alaqah kepada amiknya, pamannya. Qala kana Rasulullah SAW yad'u bihaula'id da'awat. Bahwasanya Rasulullah SAW berdoa dengan doa-doa ini. Doa yang mana? <laughs> Yaitu diucapkan Allahumma jannibni munkiratil akhlaq wal ahwa'i wal adwa. Ya Allah jauhkanlah aku dari kemunkaran-kemunkaran akhlak, akhlak yang munkar, akhlak yang jelek. Berlindung kepada Allah dari akhlak yang jelek. Wal ahwa'i dan juga dari hawa nafsu, hawa nafsu. Wal adwa dan dari penyakit, penyakit. Rawahu Nabi Abi Asim dan Sahih dalam Ilalul Jannah. Rasulullah SAW berlindung dari hawa nafsu. Takut. Minta kepada Allah minta perlindungan dari hawa. Karena orang kalau sudah dikuasai hawa nafsu, cara pandangnya sudah salah. Cara berpikirnya salah. Kacamata mereka keliru, salah. Kalau kacamatanya salah, semua gambarnya salah. Pakai kacamata biru, semua biru. Orang lain menasehati dia, ya akhi, itu bukan biru putih. Dia ngotot, enggak biru. Kenapa? Kacamatanya salah. Kalau dia pakai kacamata ayam, dia akan melihat yang busuk-busuk itu nikmat. Iya toh? Demikian keadaannya. apa yang salah? Cara berpikirnya. Kacamata yang salah. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Kitab. Qala wa bisanadihi dan juga diriwayatkan dengan sanadnya oleh Ibnu Asim kepada Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Inna mimma akhsha alaikum ba'di butunakum wa furujakum wa mu'dilatil ahwa Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian, kata Nabi, yang paling aku takutkan atas kalian. Setelahku adalah perut-perut kalian. Kemaluan-kemaluan kalian. Ya. Wa ahwa. Dan hawa nafsu-hawa nafsu yang menghalangi, yang menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Allah Wasallam. Ya. Perut-perut kalian Manusia kalau sudah lebih mementingkan perutnya, berarti dia ahlul hawa. Karena perut pun nafsu. Nafsu makan. Nafsu kenikmatan, nafsu kelezatan. Pokoknya apa yang mengenyangkan perutnya, oke. Okay. Tetapi yang tidak mendukung perutnya, tak mau. Ini khunidina azakullah hawa. Yang kedua sama, hawa nafsu juga. Tapi bukan nafsu makan ini kemaluan nafsu wanita, nafsu begitu. Perkara-perkara yang mengarah ke sana. Hawa, kalau bisa dipuaskan dia suka. Kalau yang dihalangi dia nggak mau. Yang ketiga mu'tilatil ahwa, hawa nafsu, hawa nafsu yang menghalangi, yang menghalangi kebenaran, yang menghalangi hak. Nabi SAW menyatakan, aku paling khawatirkan atas kalian. Aku khawatir, aku khawatir. Makanya Nabi tidak mengkhawatirkan kemiskinan. Kemiskinan gak dikhawatirkan. Tapi yang dikhawatirkan justru hawa. Kata Nabi, mal faqra aksha alaikum. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Tetapi aksha antufrat alaikum dunya fatanafasuha kama tanafasuha. Yang aku khawatirkan justru dituangkannya dunia kepada kalian sehingga kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana orang-orang terdahulu berlomba-lomba mendapatkan dunia dan kalian binasa sebagaimana mereka binasa. Fa ahlakakum kama ahlakahum. Oh kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemiskinan nggak dikhawatirkan. Yang aku khawatirkan justru ketika harta melimpah ruah, kemudian kalian mementingkan dunia, berlomba-lomba dengan dunia, meninggalkan agama. Itu yang aku khawatirkan berlomba-lomba dengan dunia adalah berlomba-lomba untuk ngisi perutnya dan memuaskan hawa nafsunya. Itu yang khawatirkan. Akhirnya ahlakakum harta itu membinasakan kalian sebagaimana pernah membinasakan Bani Israel. Kaum muslimin yang saya hormati. Ini juga dalil bahwa Rasulullah SAW sangat mencerca hawa nafsu dan memperingatkan dari bahaya hawa nafsu. وروي أيضا بسنده إلى جابر بن عبد الله diriwayatkan pula dengan sanadnya dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kata Jabir kami pernah duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian Nabi menggaris satu garis di hadapannya di tanah ya, di bumi satu garis. Kemudian berkata, "Hadza sabilullah azza wajal." Ini jalan Allah azza wajal. Dalam riwayat, "Sabilullah mustaqimah. Ini jalan Allah yang lurus. Wa khatta khattan an yaminihi wa khatta khattan an shimalih. Dalam riwayat khututan. Rasulullah SAW menggambar garis-garis di kanannya dan garis-garis di kirinya. Kemudian berkata, Hadihi subul asyaitan. Hadihi subul syaitan. Ini jalan-jalan syaitan. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Dalam riwayat lain disebutkan, laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Gak ada satu jalan pun kecuali ada syaitan di sana yang mengajak halumma halumma, kemarilah, kemarilah. Ya. Kemudian Nabi menunjuk tangannya ke arah garis yang lurus. Kemudian membaca وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ Inilah jalanku yang lurus. Ikutilah dia. Dibacakan ayat Allah swt dalam surat Al-An'am ayat 153. Inilah jalanku yang lurus kata Allah. Ikutilah dia. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلُ Jangan ikuti jalan-jalan lain. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ Jangan ikuti jalan-jalan lain niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya. Dalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah kami wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa. Ikhwani fid din a'azakumullah kaum muslimin kaum muslimat yang saya hormati. Di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW gambaran bahwa jalan Allah yang lurus itu ada jalan-jalan yang menyimpang ke kanan dan ke kiri. Rasulullah menggambarkan garis-garis di kanannya dan garis-garis di kirinya kemudian menyatakan hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan lain. Bukan jalan yang lurus, jalan-jalan lain. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Tidak ada satu jalan pun kecuali ada syaitan. Yang ke kanan dan ke kiri ada da'inya. Ada syaitan yang mengajak. Halumma, halumma. Dan jangan dikira syaitannya hanya dalam bentuk jin. Dalam bentuk jin dan dalam bentuk manusia. Karena Allah menyebutkan tentang syaitan minal jinnati wan nas. Dari jin dan dari manusia. Bahkan bisa jadi syaitannya pakai jubah, ya. pakai sorban, mengucapkan assalamualaikum. Untuk apa? Untuk menipu. Untuk menipu. Wahai kaum muslimin, kalau mau selamat ikuti jalan yang benar ini. Padahal jalan menyimpang ke kan, menyimpang ke kiri. Ketika orang-orang mengikut, dia masukkan atau dia ajak kepada neraka jahanam. Sebagaimana hadis Hudzaifah Dikatakan du'atun ala abu abi jahannam. Da'i-da'i ke pintu-pintu neraka. Siapa yang mengikutinya? Qadafuhu fiha. Siapa yang mengikutinya akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Astagfirullah. Na'udzubillah min zalik. Tentunya ikhwan ibn a'azakumullah. Syaitan mengajak tidak mungkin dengan dalil-dalil yang benar. Tak mungkin. Dan biasanya memakai ayat-ayat dan hadis-hadis yang ditafsirkan dengan salah. Kalau tidak membawa ayat dan membawa hadis, nggak laku. Nggak ada orang mau dengar. Mana? Nggak bawa ayat, nggak bawa hadis. Maka mereka akan bawa ayat. Tetapi dengan makna yang batil. Membawa hadis, tetapi dengan makna yang batil. Maka Syaitan-syaitan tadi carinya ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar maknanya. Carinya hadis-hadis yang bisa ditarik maknanya kepada makna lain. Dan ulaikal ladzina sammallah fahdharuhum. Mereka lah yang dimaksud oleh Allah, maka hati-hatilah dari mereka. Subhanallah. Klop dari hadis dan ayat. Bahwasanya mereka-mereka yang mengikuti jalan-jalan lain selalu memakai berbagai macam dalil-dalil palsu. Seakan-akan dalil padahal bukan. Seakan-akan hujjah padahal bukan. Mereka katakan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berbicara, tidak mungkin punya sifat kalam. Kata mereka. Lo bagaimana dengan ayat wa Musa taklima? Allah mengajak bicara Musa. Kamu salah membaca. Bukan wa Musa taklima, tapi sebaliknya wa Musa taklima. Dalam bahasa Arab, kalau domahnya diganti dengan fathah, berarti kedudukannya berbeda. Yang tadinya dia pelaku sebagai subjeknya berubah menjadi objek. Wa Allah berbicara pada Allah Musa, berarti Musa yang berbicara pada Allah. Ini takwil batil. Ini yang namanya tahrif. Persis seperti Yahudi. Yuharrifun al kalima an mawadhi'ihi. Dan mereka juga menakwilkan ayat. Bahwa Allah berfirman begini dan begitu. Dibawakan ayat lain. Alal arsy istawa. Mereka katakan maksudnya istawa itu istaula. Bukan maknanya Allah maha tinggi di atas. Bukan. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala menguasai arsh. Istaula atau menguasai kalimat istawa ditambah satu lam. Maka kata para ulama betapa miripnya lamnya kalian dengan nunnya Yahudi. Ketika Yahudi diperintahkan qulu hittatun nagfir lakum khatayakum. Katakan hittah. Allah akan ampuni kalian. Ternyata Yahudi bilang hintah. Ditambah nun. Hittah itu artinya ampunilah kami. Mereka jadikan hintah yang artinya gandum. Main-main mengajak Nabi Musa alaihissalam disuruh untuk menyatakan hitoh dikatakan hintoh. Ternyata betapa miripnya ahlul hawa tadi yang membaca ayat Allah yang dikatakan alal arsy istawa, mereka ganti istawa dengan istaula ditambah satu lam. Istawa jadi istaula. Betapa miripnya lam kalian dengan nunnya Yahudi. Mentahrif ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mereka tarik ayat Allah kepada makna-makna yang lain, kepada makna batil. Ini azakumullah. Berarti mereka mengajak pada subul, pada jalan-jalan lain, bukan jalan-jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam ayat ini? Kalau mengikuti subul, fala tattabi'us subul, fatafarraqu bikum an sabilihi Kalian akan tersesat dari jalannya akan terpecah belah dari jalannya. Berarti apa penyebab perpecahan? Baca kembali ayatnya. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون yang maknanya dan inilah jalanku yang lurus ikutilah dia jangan ikuti jalan-jalan lain niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya Berarti apa sebab perpecahan? Masuknya ke dalam subul. Dan ini jawaban dari Al-Quran. Yang menyebabkan umat Islam berpecah belah adalah masuknya mereka ke dalam jalan-jalan lain. Jalan-jalan sesat, jalan-jalan menyimpang, jalan-jalan hawa nafsu. Ini yang membuat perpecahan. Bukan sebaliknya. Ahli sudah memperingatkan, jangan masuk ke subul. Jangan dekati kelompok sesat. Dikatakan, memecah belah. Ini memang ahli sunnah salafiyun selalu memecah belah. Nggak terbalik. Salah. Nggak demikian. Justru yang penyebab perpecahan adalah subul. Masuknya mereka ke dalam subul. Sedangkan ahli sunnah memperingatkan mereka agar jangan masuk ke dalam subul. Kembalilah ke dalam sunnah, kembalilah ke dalam tauhid, kembalilah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dekat-dekat jalan sesat. Ini Allah bukan memecah belah, tetapi ini justru menyatukan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang memecah belah, Allah menjawab siapa mereka. Fala tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili. Jangan ikuti jalan lain, niscaya kalian terpecah belah. kembali kepada kitab. Qala dibawakan pula riwayat karena salafun salih ridwanullah alaihim yahdharuna minal ahwa'i wa yuhadziruna ghairahum minha. Bahwasanya kata penulis Syekh Thaqil bin Salfiq, Allah bahwa para salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in mereka juga memperingatkan dari hawa nafsu hawa nafsu. Pertama yahdharun menghindari, menjauhi hawa nafsu. Yuhadzirun memperingatkan yang lain dari hawa nafsu. Berarti bagaimana terjemahan yang baik dan benar? Bahwa para salafus saleh menjauhi hawa nafsu dan memperingatkan umat dari hawa nafsu. Yahzarun wa yuhadzirun. Yahzarun wa yuhadzirun. Menghindari dan memperingatkan manusia untuk menghindari. Di antaranya dicontohkan riwayat yang dinukil oleh Imam Hibatullah Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan sanadnya kepada Taus. Qal, dia berkata, Qala rajulun libni Abbas. Berkata seseorang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia berkata, "Alhamdulillah alladzi ja'ala hawana ala hawakum." Alhamdulillah yang telah menjadikan hawa nafsu kami mengikuti hawa nafsu kalian wahai para sahabat. Ternyata ucapan ini dibantah oleh Ibn Abbas. Faqala kullu hawan dalalah. Ketahuilah bahwa yang namanya hawa nafsu semuanya sesat. Kullu hawa dalalah. Orang tadi yang berkata alhamdulillah yang menjadikan hawa nafsu kami mengikuti hawa nafsumu, mungkin maksudnya maksud dia bahwa kami mengikuti para sahabat begitu. Tetapi bahasa yang dia pakai cakap yang dia pakai adalah bahwa hawa nafsu kami mengikuti hawa nafsu kamu. Para sahabat tidak mengikuti hawa nafsu. Maka dibantah oleh Ibnu Abbas, jangan. Kami tidak mengikuti hawa. Kullu hawa mbalala. Semua hawa nafsu sesat. Hawa nafsu kalian, hawa nafsu kami, hawa nafsu siapapun sesat. Kullu hawa mbalala. Berarti gak ada hawa nafsu yang benar. Tidak ada. Kalau dia tidak sesak tidak dikatakan hawa. Kalau dia tidak menyimpang tidak salah bukan hawa. Karena Allah menyebutkan hanya dua. Kalau enggak huda hawa. Kalau enggak hawa berarti huda. La salisalahuma. Enggak ada ketiganya. Ayatnya berbunyi waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Saya ulangi. Waman adallu mimman taba'a hawahu bighairi hudan minallah. Siapa yang lebih sesat? Dari orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa hidayah, tanpa huda. Berarti hanya hawa dan huda. Hawa nafsu atau hidayah. Kalau mengikuti hidayah berarti tidak mengikuti hawa nafsu. Kalau mengikuti hawa nafsu berarti tidak mengikuti hidayah. Allah dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه Jangan kalian turuti, jangan kalian taati orang yang telah kami lalaikan hatinya dari zikir pada kami. Dari mengingat kami. Wattaba'a hawahu dan mengikuti hawa nafsu. Berarti di sini hawa nafsu dan zikrullah. Siapa yang mengingat Allah berarti tidak mengikuti hawa. Siapa yang mengikuti hawa berarti dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan turuti orang-orang yang dilupakan, dilalaikan dari mengingat Allah dan mengikuti hawa. Kalau tidak huda, hawa. Kalau tidak hawa, huda. Kalau tidak zikrullah, hawa. Kalau tidak hawa, zikrullah. Selalu demikian keadaannya. Masih ada lagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat-ayat yang semakna dengan itu. Bahwasanya siapa yang mengikuti hawa nafsu berarti dia tidak mengikuti hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Abbas ya hadza kullu hawa dhalalah, sesungguhnya hawa nafsu semuanya sesat. Para sahabat tidak mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka mengikuti Rasulullah SAW. Abu Bakar sedih, sifatnya lembut, penyayang, tetapi ketika sunnah ya, menyuruhnya untuk keras, beliau bisa lebih keras dari Umar. Ya, bisa lebih keras dari Umar. Ya, dan Umar orang yang keras, tegas, ahli perang, siap berkelahi melawan siapapun. Ya. Tetapi ketika memang saatnya dia harus lembut, dia bisa menangis. Ada bekas air matanya. Padahal sebelum ini dia tidak kenal yang namanya air mata. Tidak kenal. Aib menurut mereka. Aib. tercelah kalau seorang laki-laki keluar air mata. Tetapi setelah masuk Islam, beliau sholat dengan berlinang air mata. Umar Ibn Khattab. Artinya beliau tidak mengikuti hawa nafsunya sendiri. Walaupun orang yang garang bisa meneteskan air mata. Abu Bakar orang yang lembut bisa lebih keras dari Umar. Contohnya, ketika Rasulullah SAW wafat, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka membayat khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan tiba-tiba muncul orang-orang yang tidak mau lagi membayar zakat. Juhud. Dan itu kafir. Disebut dalam sejarah murtadin orang-orang murtad. Maka kata Abu Bakar, "Wallah, Lau inaqan kanu yu'addunahu, lau mana'uni iqalan au inaqan kanu yu'addunahu fi ahdi Rasulullah. laqatalnahum alaih. Sungguh demi Allah, kalaupun seekor anak unta yang biasa mereka berikan kepada kami sebagai zakat, kemudian mereka berhenti, kami akan perangi mereka. Wallahi walaupun seutas tali yang biasa mereka berikan, kemudian mereka tidak mau memberikan, kami akan perangi mereka. Kata Umar bin Khattab, ya Abu Bakar. Mereka muslimin, mereka masih salat, mereka begini. Wallahi, ya Umar, suja'un fi jahiliyah, wajabanun fil Islam. Apakah engkau pemberani zaman jahiliyah kemudian menjadi penakut dalam Islam? Wallahi, ini aku tidak akan membedakan antara salat dengan zakat. Artinya, Siapa yang memisahkan antara salat dengan zakat, maka dia kafir. Ya. Mau salatnya, gak mau zakatnya. Mau zakatnya, gak mau salat, tidak bisa. Ya. Dan itu sesuai dengan Al-Quran. Yang menyatakan, Wa intabu wa aqamu salah wa atu zakah. Fakhallu sabilahum. Kalau mereka taubat dan salat dan mengeluarkan zakat, maka jangan diperangi. Dua syaratnya salat dan mengeluarkan zakat. Ya. Kalau tidak mau zakat atau tidak mau salat, maka tetap diperangi mereka. Makanya disebutkan dua ibadah ini oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan istilah ibadatani zahiratani yuqatal alaihima. Dua ibadah zahir yang diperangi atasnya. Diperangi karenanya kalau ditinggalkan. Ibadatan zahiratan yuqatal alaihima. Dua ibadah yang zahir yang diperangi atasnya. Maka Ibn Abbas meluruskan orang tadi Bukan, kalian bukan mengikuti hawa nafsu kami. Kami tidak mengikuti hawa nafsu. Ya. Kullu hawan balalah. Kita mengikuti sunnah nabawiyah. Mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وروي aydan bisanadihi ila ibn Umar. diriwayatkan pula dengan sanadnya kepada Ibn Umar qala ma farihtu bi syai'in minal Islam ashadda farahan qalbi lam yadkhulhu يدخله min hadhihi al-ahwa Diriwayatkan oleh Imam Al-Likai dalam kitabnya Usul I'tiqad Al-Sunnah wal Jamaah sampai kepada Ibnu Umar. Sanadnya bersambung sampai kepada Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala beliau berkata, "Ma farihtu bi syai'in fil Islam ashadda farahan Bianna qalbi lam yadkhulhu syai'un min hadhil ahwa. Sungguh aku enggak pernah gembira dengan sesuatu dalam Islam yang lebih gembiranya daripada hatiku selamat tidak dimasuki hawa nafsu hawa nafsu itu disebutkan dengan alif dan lam dan dengan isyarah itu hadhil ahwa artinya hawa nafsu hawa nafsu yang sudah muncul apa yang sudah muncul di zaman Umar di zaman Ibnu Umar Syiah Rafidah sudah muncul, sudah ada. Dan juga sudah terjadi bid'ahnya Khawarij. Dan juga terjadi bid'ahnya Qadariyah. Yang mengingkari takdir. Yang mereka ketika ada orang dari Irak datang kepada Ibnu Umar menyampaikan laporan oh negeri kami di tempat kami di Kufah ada orang-orang yang menyatakan Allah qadar bahwa tidak ada takdir. Dalam riwayat Muslim disebutkan. Wa anaha al-amr unf bahwa segala perkara ini terjadi begitu saja tanpa ditakdirkan. Apa jawaban Abdullah bin Umar? Sampaikan pada mereka bahwa demi Allah yang Ibn Umar bersumpah dengannya. Kalau mereka berinfak segunung Uhud emas, nggak akan diterima hatta yu'minu bil qadar sampai mereka mau beriman pada takdir. Lau anfaqu mitla Uhudin dahaban enggak akan diterima. Hatta yu'minu bil qadar sampai mau beriman pada takdir. Dan sampaikan pada mereka demi Allah yang Ibnu Umar bersumpah dengannya. Aku berlepas diri dari mereka. Ini bari'un minhum. Wahum bura'a'u minni. Sampaikan bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Apa ini? Tahzir. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari. Memisahkan diri. Memboikot mereka. Memusuhi mereka. Tetapi muncul Hizbiyun hari ini. Merangkul semua golongan. Qadariyah, Qadariyah kami, Syiah, Syiahnya kami, Sufi, Sufinya kami. Itu sururiin, Hizbiyin. Mengadakan bid'ah baru yang tidak dikenal oleh salaf. Para salafus saleh seperti Ibnu Umar tadi marah kepada Qadariyah dan menyatakan dengan tegas bahwa mereka berlepas diri dariku dan aku berlepas diri dari mereka. Kata Ibnu Umar, sungguh aku tidak berbahagia dengan kebahagiaan yang lebih tinggi daripada selamatnya aku di dalam Islam dari hawa nafsu, hawa nafsu itu. Hawa nafsunya Syiah, hawa nafsunya Khawarij, hawa nafsunya Qadariyah. وروي أيضا بسنده إلى Taus dan diriwayatkan pula dengan sanadnya kepada Taus. Qala ma dzakarallahu hawan fil Qur'an illa abahu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan hawa nafsu dalam Quran kecuali dicerca. Kecuali dalam konteks dicerca. Dalam konteks cercaan. Silahkan. Kalian klik kalimat hawa di komputermu Keluarnya surat apa saja, ayat apa saja. Silahkan lihat. Ya. Apakah ada yang terpuji? Tidak ya. ada. Ya. Semuanya dicerca. Semuanya dicerca. Ada kata hawa dalam Quran, mesti konteksnya sedang mencerca hawa. Artinya kullu hawan balalah. Yang namanya hawa nafsu dolalah. Karena kalau sesuai dengan Quran, berarti itu ngikut Quran. Sesuai dengan hadis, berarti ngikut hadis. Bukan ngikut hawa. Tetapi kalau menentang Quran, menentang hadis, itulah hawa. Dia lebih mementingkan hawa nafsunya. Kemudian berkata Taus bahwasanya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an hawa illa abahu kecuali dicerca. Wa bisanadihi ila sya'bi. Kemudian disebutkan pula dengan sanadnya oleh Imam Al-Lalikai yang bersambung sampai kepada Sya'bi rahimahullah. Berkata Sya'bi, "Innama Sumiyatil ahwa'u li'annaha tahwi bi sahibaha finnar. Hawa nafsu disebut hawa karena dia menyungkurkan pelakunya ke dalam neraka. Hawa nafsu dalam bahasa Arab disebut dengan hawa, dengan ha, waw dan alif. Alif bengkok. Kita di Indonesia bilang alif bengkok, alif maksura. Dari kata apa itu hawa? Ternyata dari kata hawa Yahwi. Yang artinya tersungkur, terjatuh. Ya. Jatuh dari atas ke bawah dikatakan Yahwi. Ya. Berarti hawa dinamakan hawa karena dia Yahwi. Karena dia Yahwi bi finnar. Karena dia menjatuhkan pelakunya ke dalam neraka. Menyungkurkan pelakunya ke dalam neraka jahannam. Ya. Itu hawa. Kenapa dinamakan hawa? Karena dia yahwi bisahibihi. Karena dia menyungkurkan pelakunya, menjatuhkan pelakunya dalam nar. Demikian pula riwayat berikutnya dibawakan oleh Imam Al-Lalikai. Dengan sanadnya sampai kepada Abu Aliyah rahimahullah. Berkata Abu Aliyah, "Ma adri ayyul ghanimaini alayya a'zam." Id akhrajani Allahu min asy-syirk ila al-Islam au asamani fil islami an yakuna li fihi hawa. Kata beliau, kata Abu Aliyah, aku tidak tahu. Ayal ini pemberian Allah yang mana yang lebih bagus, lebih agung atasku? Alayya a'zam. Mana pemberian Allah kepadaku yang lebih besar? Aku nggak tahu. Antara dua pemberian. Mana yang lebih agung Antara keduanya. Apakah ketika Allah keluarkan aku dari kesyirikan ke dalam Islam? Atau ketika aku diselamatkan dalam Islam dari hawa nafsu? Perhatikan. Perhatikan baik-baik. Apa yang dimaksud oleh abul Aliyah? Bahwa abul Aliyah menyebutkan ada dua kenikmatan. Ada dua nikmatan. Karena dalam lafaz lain disebutkan ayun nikmataini. Dua kenikmatan mana yang lebih besar? Beliau mendapatkan dua kenikmatan. Kenikmatan pertama, yang tadinya dia musyrikin, atau yang tadinya dia sesat, atau yang tadinya dia dalam keadaan tidak tahu Islam, tiba-tiba dia masuk Islam. Diberi hidayah oleh Allah, masuk Islam. Itu kenikmatan. Tetapi di dalam Islam dapat kenikmatan lagi. Yaitu selamat dia dari hawa nafsu-hawa nafsu. Selamat dari qadariyah, selamat dari khawarij, selamat dari syiah rafidah, selamat dari jahmi atau selamat dari kelompok-kelompok yang seperti itu. Kelompok-kelompok sesat. Ini juga nikmat. Mana yang lebih besar? Kenikmatan masuk dalam Islam atau kenikmatan selamat gak keluar lagi dari Islam? Imbang. Imbang. Sebab khawarij disebut oleh Rasulullah SAW yakhruju minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah. Keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Dari binatang buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Ya percuma. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Al-faedah. Apa faedahnya? Masuk, keluar lagi. Maka ketika masuk dalam Islam, itu kenikmatan. Tapi kalau keluar lagi, hilang kenikmatan itu. Tapi kalau dia masuk dalam Islam kenikmatan, dalam Islam selamat dia nggak keluar lagi, itu juga kenikmatan. Kenikmatannya imbang. La adri ayyul ghanimaini alayya a'zam. Aku tidak tahu dua kenikmatan yang mana yang lebih besar atasku antara dua kenikmatan. Apakah kenikmatan ketika aku diberi hidayah ke dalam Islam atau ketika aku diberi hidayah di dalam Islam? Berarti al-hidayah hidayatan. Berarti nama hidayah ada dua jenis hidayah. Hidayah pertama hidayah ke dalam Islam. Hidayah ilal Islam. Hidayah kedua, hidayah fil Islam. Hidayah di dalam Islam. Kalau hidayah ke dalam Islam ma'ruf, masyhur sudah diketahui bersama. Hidayah ke dalam Islam artinya orang yang tadinya bukan Islam dapat hidayah masuk Islam. Itu hidayah ilal Islam. Adapun hidayah fil Islam adalah orang yang sudah di dalam Islam diberi hidayah oleh Allah sehingga tidak menyimpang ke jalan-jalan sesat, tidak menyimpang ke jalan-jalan hawa nafsu. Karena kalau menyimpang ke jalan-jalan hawa nafsu, dikhawatirkan akan hilang kembali keislamannya. Dikhawatirkan akan hilang kembali keislamannya. Apakah ahlu bid'ah itu kafir? Bukan begitu maknanya. Tapi maknanya bahwa kebid'ahan itu beridul kufur. Kebid'ahan itu jembatan mengarah kepada kekafiran. Jembatan yang mengarah kepada kekafiran atau barid makna yang sebenarnya adalah satu jarak tertentu yang disebut dengan satu barid yang dulu dipakai untuk kos kalau kirim surat di masa itu tidak seperti sekarang message mudah sekali dulu kirim message beda caranya setiap satu barid ada pos, ada rumah dan ada tinggal satu orang di sana. Satu barit lagi ada seorang yang tinggal di situ. Satu barit lagi, ada orang lagi. Maka ketika kirim surat dari kota yang satu, kirimkan ke barit pertama. Dari barit pertama, yang orang itu pulang. Sedangkan barit kedua mengirimkannya ke barit ketiga. Dari barit ketiga mengirimkannya ke barit keempat. Sehingga orang-orang tadi yang jat, yang berjaga di pos-pos hanya berjalan satu barit saja, sedikit. Tetapi surat itu bisa berjalan sampai ke negeri lain. Ini cara pengiriman pos ketika itu. Baik, kata para ulama, al bid'atu baridul kufur. Bid'ah itu adalah baridnya kekafiran. Dari satu bid'ah dia diantarkan satu barid ke arah kekafiran. Bid'ah berikutnya ke arah berikutnya. Barid berikutnya terus bertambah dekat bertambah dekat pada kekafiran. Bagaimana bid'ahnya Syiah Rafidhah? Awalnya cuma berkata kalau menurut saya, Ali itu lebih pantas jadi khalifah daripada Abu Bakar dan Umar. Kafir belum? Belum. Belum kafir. Masih menyatakan menurut saya. Jangan mengatakan menurut saya, menurut saya ini pilihan para sahabat secara keseluruhan. Abu Bakar dipilih oleh para sahabat secara keseluruhan dan itu ijma mereka. Kalau engkau menyelisih ijma, maknanya bid'ah menyelisih ijma berarti engkau syad. Syad berbeda sendiri bidah. Baik, tetapi kalau dibiarkan kebidahan ini akan berkembang. Jadi apa perkembangannya? Memang Ali itulah mestinya jadi nabi. Adapun Abu Bakar dan Umar mulai dicerca. Apa hukumnya? Mulai sudah lebih besar dari yang tadi. Tadi hanya itu pendapat saya. Itu sudah bid'ah. Jadi itu besar. Buktinya besar, Imam Thawri berkata, man qala anna aliyan ahakku bil wilayah min Abi Bakr wa Umar faqad khatta Aba Bakr wa Umar wa muhajirina wal ansar kata Imam Thawri siapa yang berkata bahwa Ali lebih pantas jadi khalifah daripada Abu Bakar wa Umar maka berarti dia telah menyalahkan Abu Bakar, menyalahkan Umar, menyalahkan Muhajirin, menyalahkan Ansar. Menyalahkan 12 ribu para sahabat. Kata Imam Thawri, Wala ara an tartafi'a ma hadza 'amalun ila sama. Aku tidak berpendapat kalau amalannya itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku berpendapat kata Sauri, amalannya nggak akan diterima di sisi Allah taala. Tadinya itu pendapat saya, tetapi mulai melangkah ke barit berikutnya. Apa barit berikutnya? Dicerca Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar itu pengkhianat, Umar itu pengkhianat, merebut haknya Ali katanya. Dan para sahabat juga berkhianat. Kenapa mereka memilih Abu Bakar padahal Ali lebih berhak jadi khalifah. Padahal dia masih ponakan Rasulullah, masih orang dekatnya Rasulullah, ahlul bait. Berarti mereka pengkhianat ahlul bait. Mulai sampai di barit kedua. Lebih dekat lagi pada kekafiran. Ya. Masih terus berlanjut. Tidak berhenti sampai di situ. Ya. Masih berkata setelah itu. Bahkan ya, Ali itulah yang semestinya menerima risalah dari Allah. Yang harusnya jadi nabi, harusnya Ali. Sudah kafir. Selesai. Karena menganggap Ali lebih berhak jadi nabi. Berarti Rasulullah SAW yang dicerca sekarang. muslim yang saya hormati. Dan seorang tokoh syiah, saya pernah mendengar ucapannya dikirim pada saya oleh beberapa ikhwah untuk menunjukkan sesatnya mereka. Berkata dengan mengajak bicara Nabi, Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, engkau sungguh berkhianat, engkau sungguh berdusta, engkau sungguh melanggar, dan engkau tidak membawa amanah dari Allah. Kenapa engkau tidak sebutkan Ali sebagai wakilmu? Kenapa engkau tidak sebutkan dalam wasiatmu? Kenapa, kenapa, kenapa? Astagfirullah. Rasulullah SAW dimaki-maki. Kenapa tidak menyatakan dengan tegas, Ali lah. Ya. Khalifah setelahku. Marah-marah mereka. Untuk membela Ali, Rasulullah SAW yang disalahkan kufur. <laughs> Sudah barid yang terakhir <laughs> sampai kepada kekafiran. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. <laughs> Masih berlanjut lagi. Menyatakan alilah Tuhan kami. Dan itu terjadi. Terjadi. Sampai Ali bin Abi Thalib mengingatkan mereka. Ali bin Abi Thalib masih hidup, sudah ada kelompok itu. Yang pertama diingatkan. Ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr, wa Umar illa jallatuhu haddal muftari. Tidak dibawa kepadaku seorang yang lebih mengutamakan aku di atas Abu Bakar wa Umar kecuali akan aku cambuk dia dengan cambukan seorang pendusta. Khan ibn a'azakumullah 80 jalda. 80 kali cambukan. Hanya menyatakan Ali lebih utama dari Abu Bakar wa Umar. Belum bicara khalifah. Masih barit pertama. Apalagi barit kedua. Maka Ali memerangi mereka. Apalagi barit ketiga, Ali dengan tegas menyatakan mereka kafir harus dibunuh mereka. Diminta taubat tiga hari. Kalau tidak mau taubat, dihukum mati. Kebetulan Ali bin Abi Thalib memiliki ijtihad bahwa mereka dibakar. Maka dibakar mereka. Di kali parit, kamu menyatakan bahwa aku Tuhan, aku bakar kamu. Ya. Subhanallah. Mereka dibakar tidak taubat. Tapi menyatakan dengan yakin tidak membakar kami dengan api kecuali Tuhan kami, kata mereka. Tidak membakar kami dengan api kecuali Tuhan kami. Astagfirullah. Sampai matinya mati kafir. Ini barakallahu fikum sebagai gambaran bahwa bid'ah itu barid al-kufur. Bahwa bid'ah itu adalah yang mengantarkan kepada kekafiran. Sehingga kalau kita selamat dari kebidahan-kebidahan itu, itu kenikmatan yang awam, yang seimbang nikmatnya dengan hidayah ke dalam Islam. Orang mendapat hidayah ke dalam Islam dari Nasrani, dari Yahudi, dari agama lain tiba-tiba masuk Islam, alhamdulillah. Itu nikmat. Tetapi hati-hati. Di dalam Islam kita perlu juga bimbingan Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dari hawa nafsu, hawa nafsu. Dari kebidahan-kebidahan dari hawa. Maka beliau Abu Aliyah berkata, "La adri atau ma adri ayul ghanimaini alayya a'zam." Aku tidak tahu lagi mana yang lebih agung dua kenikmatan ini. Kenikmatan aku mendapatkan hidayah ke dalam Islam dan kenikmatan aku selamat dari hawa nafsu, hawa nafsu. Berarti kita mendapatkan pelajaran berikutnya. Betapa jeleknya hawa nafsu. Betapa jeleknya hawa. Wa bisanadihi ila Muhammad ibn Sirin. Disebutkan lagi oleh Imam Al-Lalikai dengan sanadnya kepada Ibn Sirin. Bahwa beliau berkata, "Lau kharajat dajjal la ra'aita annahu sayat la ra'aita annahu sayattabi'uhu ahlul ahwa." Kalau keluar dajjal kata Ibnu Sirin, kalau muncul nanti dajjal, niscaya engkau akan lihat Engkau akan lihat bahwa yang mengikuti Dajjal adalah ahlul ahwa. Yang mengikuti Dajjal adalah pengekor-pengekor hawa nafsu, pengikut-pengikut hawa nafsu. Orang-orang yang lebih mementingkan hawa nafsunya. Karena Dajjal akan menawarkan sesuatu yang sesuai dengan hawa. Dajjal diberi oleh Allah takdir bahwa dia mampu untuk berbuat hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain sihir. Siapa yang mengikut dia, maka kebun dan ladangnya hijau. Dan siapa yang menentang dia, dia jadikan sawah ladangnya kering tandus. Maka orang yang ahlul hawa, wah kalau kita gitu ikut saja, akan hijau kebun saya. Demikian pula digambarkan kepadanya atau disebutkan bahwa orang yang ikut dia diselamatkan. Orang yang menentang dia akan dipenggal, ya, dibunuh, diginikan dan digitukan, diancam dengan ancaman-ancaman. Ya. Dan dia membawa seakan-akan surga dan neraka di tangannya. Ya. Salah satunya surga, salah satunya neraka. Digambarkan oleh dia. Ya. Tetapi kata Nabi Allah SAW, yang digambarkan surga oleh Dajjal adalah neraka. Hati-hati. Dan yang digambarkan sebagai neraka oleh Dajjal itu surga. Siapa yang masuk ke surganya Dajjal, dia akan masuk neraka jahanam. Dan siapa yang ternyata dimasukkan oleh Dajjal ke dalam nerakanya dia, maka dia akan masuk surga. Kira-kira yang terbawa oleh Dajjal siapa? Ahlul ahwa yang lebih mementingkan hawa nafsu. Yang lebih mementingkan butunahum wa furujahum wa mu'adilatul ahwa. Yang lebih mementingkan perutnya, lebih mementingkan kemaluannya, lebih mementingkan nafsunya. Maka mereka akan terbawa oleh Dajjal. Fanduru ya ahlal Islam. Lihatlah wahai kaum muslimin. Shiddata. Hadari salaf minal ahwa. Lihatlah wahai kaum muslimin bagaimana kerasnya para ulama salaf dalam memperingatkan bahaya hawa nafsu. Lihatlah itu ucapan-ucapan para ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in bahwasanya mereka hadzara al ahwa dengan azad tahdhiran memperingatkan dengan sekeras-keras tahdzir dari hawa nafsu hawa nafsu wa hurubuhum minha dan perhatikan pula bagaimana mereka menjauh lari dari hawa nafsu hawa nafsu farahimahumullah rahmatan wasi'ah semoga Allah merahmati mereka dengan rahmat yang luas wa waffaqana suluki maslakihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalani jalan mereka, jalan para salaf. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Supaya tidak terlalu panjang, kita putus dengan tanya jawab.